Dan langsung saja kita berserah kepada dunia kita membuka rupiah kita untuk memberikan tausiah kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أكرم من شاء من عباده بالمحبة والمودة فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام أهل المحبة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك وعنا يا ربنا على حسن المعاملة بإخواننا وأخواتنا وبناتنا وبآبائنا وأمهاتنا وبجميع المسلمين إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari, adik-adik Alhamdulillah kita bisa melanjutkan Majlis kita Rombongan menuju ridho Allah Kita semua ini namanya muridun Orang yang menuju Mencari ridho Allah Berjalan menuju jalan Allah Mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan perjalanan ini tidak ada hentinya Sampai kapan? sampai kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari perjalanan di dunia ini dengan menjalani hidup yang benar. Kepada Allah baik, kepada sesama manusia baik, hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan khusnul khatimah Langkah pertama di dunia baru kita lanjutkan di alam penantian alam barzah karena di dunia kita baik. Baiklah nanti di alam barzah. Begitu juga perjalanan selanjutnya di padang mahsyar hingga menyeberang suratul mustaqim sampai di surga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya itu kuncinya saat ini. Dan sungguh maha kasih Allah. Maha kasih Allah yang maha pemurah. Kebahagiaan yang abadi bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi abadi selama-lamanya cukup dengan modal 60 tahun 70 tahun dan sungguh tidak bukan lipat ganda yang tidak bisa dikira-kira bukan kita kerja sehari lalu diberi kenikmatan seminggu setelah itu akan tapi kita giat menjalani hidup benar di dunia ini ternyata untuk menggapai kebahagiaan yang abadi nanti dan ternyata kalau kita menjalani hidup benar di dunia ini Ternyata itu cuma termasuk bagian muqaddimah keindahan di akhirat nanti. Sehingga yang tidak diindah di dunia ini di akhirat juga sengsara manusia itu. Kalau di dunia tidak indah sengsara di akhirat, maka jadilah hidup di dunia ini indah. Bagaimana keindahan di dunia digapai ini loh yang akan kita pelajari. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kita hendak hijrah dengan memulai membenahi dan memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Dan sungguh kalau kita benar dengan orang tua kita akan semakin indah hidup ini. Dan nanti akan kita sempurnakan bagaimana urusan kita dengan harta kita nanti. Dalam pembahasan selanjutnya. Jangan sampai kita dengan harta-harta yang menyiksa kita. Kita ingin harta yang menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Yaitu dengan cara harta jangan diletakkan di dalam hati kita akan tadi harta di tangan kita, nyaman kita. Pergi dan datangnya harta tidak akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga di saat berinfak dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. Di saat datang pun tidak akan merubah kita lalu melanggar Allah. Di saat perginya harta pun tidak akan menjadi kita kecewa. Lihat indah, kita tidak akan susah di dunia. Tapi terlebih dahulu akan kita sempurnakan hubungan kita dengan sesama manusia. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas hubungan kita dengan orang tua kita, ayo sekarang kita bahas urusan kita dengan saudara kita. Ada satu permasalahan yang, yang ada satu dosa yang menjadikan kita tidak bisa masuk surga. Yaitu dosa memutus tali persaudaraan. Yang Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan tempatnya di neraka jahanam. Di samping pengampunan dari Allah tidak ada dan nah, di samping dia melakukan dosa gede menjadi sebab pengampunan Allah tidak diberikan dan lebih dari itu rahmat Allah pun tidak datang kepadanya. Pemutus tali persaudaraan gersang hidupnya, panas. Biarpun diberi dana melimpah ruah, harta melimpah ruah, tidak akan menemukan ketenangan batinnya. Karena hatinya yang kotor, rusak. Memutus tali persaudaraan. Maka kita harus tahu bagaimana sih hakikat menjalin tali persaudaraan yang baik. Adalah dengan menumbuhkan makna kecintaan di dalam hati kita. Subhanallah, kecintaan kepada saudara. Cintaan kepada adik, kakak, kerabat, paman, bibi, dan seterusnya. Kita bangun hidup dengan cinta. Dan itulah yang menjadikan semuanya indah. Kalau orang faham makna cinta itu, Tidak ada tempat sempit bagi orang yang saling mencintai. Dan tidak ada tempat lapang bagi orang yang saling membenci. Kalau sudah orang tidak cocok, biarpun kelihatan di sana jauh, tidak bersentuhan, ngapain dia datang ke sini? Akan tapi kalau sudah hati saling mencintai, biarpun tempat sempit katanya masih luas. Ayo sini nggak apa-apa. Duduk sini nggak apa-apa. Kita rame-rame. Allah indah. Dunia seluas ini menjadi sangat sempit bagi orang yang hatinya sempit. Maka kalau orang hatinya lapang indah, ketemu dengan si fulan dengan senyum, ketemu saudari senyum, ketemu paman senyum, indah. Keindahan apa yang melebihi dari ini semuanya? Dan mungkin uang tidak ia miliki, tidak di kantongnya akan tapi subhanallah. Dia bertemu dengan saudara dengan penuh kegembiraan. Bahkan dengan penuh kerinduan. Kita tidak bertemu dengan saudara, kangen pengen suasana yang indah pengen pertemuan. Tapi kalau sudah hati busuk, hati kotor, Allah. Melihat ayamnya saja sudah nggak senang. Ayam siapa tuh? Allah, nasib betul tuh manusia. Kalau sudah hati tidak senang, nasib karena itu hati yang kotor maka itu yang menjadikan sebab memutus tali persaudaraan kebencian maka hakikat menyambung silaturahmi adalah menumbuh suburkan makna kecintaan di dalam hati kita dengan apa itu semuanya apakah dengan saling kunjung mengunjungi itu bisa basa-basi Alangkah banyaknya silaturahmi yang dijalin oleh seorang hamba yang karena tidak mengerti bagaimana hakikat silaturahmi. Kunjung mengunjungi lebaran, kunjung ke rumah bibik, rumah paman. Atau reuni keluarga besar Pak Haji siapa itu? Kan ada reuni keluarga besar. Katanya pengen menyambung hati silaturahmi. Ternyata setelah keluar dari majelis tersebut, dari reuni tersebut, semuanya punya bahan baru untuk menggunjing. Hmm, kalungnya dipakai, hmm, gelangnya. Hmm, karena apa? Silaturahminya silaturahmi jasad dan tidak ada guna silaturahmi jasad jika batinnya belum bersilaturahmi. Silaturahmi jasad, oh. Kunjung ke rumah paman, ke rumah bibi karena hati kotor keluar malah bahan baru untuk punya bahan baru untuk menggunjingnya. Allah. Nasib tuh Menggunjing dosa gede. Pengennya mencari pahala tapi tambah cari dosa. Dan sumpah masuk rumah bibi. Maka kita perlu mengenal, mengetahui hakikat silaturahmi. Silaturahmi yang sesungguhnya adalah silaturahmi dengan hati. Kalau Nabi mengajarkan tazawaru, salinglah engkau kunjung mengunjungi. Seberapa, seberapa besar sih pentingnya kunjung mengunjungi? Tazawaru saling engkau kunjung mengunjungi akan tapi kunjungan itu bukan tujuan tapi tujuannya adalah hati selanjutnya tahabu. agar kalian bisa saling mencintai. Pahami makna ini. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan fahadu, salinglah engkau memberi hadiah. Akan tapi hadiah bukan tujuan. Sebab hadiah dan kunjungan sekarang menjadi basa-basi. Latah lebaran, hadiah lebaran, hadiah lebaran, hadiah lebaran, kunjungan, kunjungan, kunjungan. Tapi tidak dirasakan dengan hatinya. Sementara Nabi menyebutkan tahadu, salinglah engkau memberi hadiah. Tapi tujuannya bukan itu. Tahabu agar kalian bisa saling mencintai. Mana cinta yang perlu dihadirkan? Baik, sekarang kita akan masuk bahasan ringkas sebelum kita masuki sebab permusuhan, percekcokan, pertikaian, perselisihan. Bagaimana menumbuhkan cinta? Sangat sederhana ini singkat sebab bukan sekarang majelisnya kita akan bahas khusus nanti insya Allah masalah cinta kita akan bahas melanjutkan sisilah hubungan dengan orang tua nanti hubungan dengan saudara. Ketahuilah bahwa untuk menumbuhkan makna kecintaan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sederhana, nggak pakai modal besar. Akan tapi perlu ketabahan, tambahnya hati. Bagaimana hati yang tabah? <laughs> Sebab nggak modal, nggak pakai modal, hanya urusan hati ini mau atau tidak mau. Untuk menumbuhkan mana kecintaan sederhana, mulailah hidupmu itu dengan membiasakan, dengan mendoakan. Pakai modal atau tidak? Doa itu pakai duit. Ya, eh, Ibu, kalau orang mendoakan pakai duit tidak? nggak pakai duit para bapak. bolehlah dengan mendoakan. Mendoakan saudara kita. Kapan? Di saat saudara kita tidak ada di hadapan kita. Kalau kita mendoakan orang di depan mukanya itu bisa saja menjilat. Habis dikasih sarung, Masya Allah Mbak Haji, terima kasih atas pemberian sarungnya, semoga rizkinya banyak. Ah, ah, ah. Eh, bisa saja itu menjilat minta ditambah baju koko sama kopiahnya sekalian tuh. Tapi mendoakan yang sesungguhnya ini amalkan hari ini. Mendoakan saudara, kerabat, teman, sahabat di saat tidak ada di hadapan kita itu ketulusan Allah, kemuliaan. Dan itu pekerjaannya para kekasih-kekasih Allah. Kalau dilihat sholat tidak terlalu banyak, ibadah tidak terlalu banyak, akan tapi hatinya hadir. Mendoakan saudara-saudaranya dan ini pekerjaan berat. Dan tidak akan bisa melakukan kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Mendoakan. Doakan orang lain saudara kita. Panjatkan dan itu bagian daripada ibadah bahkan mukhul ibadati sebaik-baik ibadah itu saripati ibadah dengan berdoa apalagi doa yang kita panjatkan adalah untuk saudara kita Allah menghilangkan kedengkian menghilangkan dendam menghilangkan benci segala penyakit hati dipangkas dengan mendoakan gampang tapi dia yang mengatakan gampang itu hanya di lidah gampang dan tidak bisa melakukan semacam itu kecuali para kekasih Allah. Waliullah qalbun salim. Kalau ingin jadi wali nggak usah macam-macam. Bersihkan hati dengan banyak mendoakan. Bersihkan hati dengan banyak mendoakan saudara-saudara kita. Di saat mereka tidak ada di hadapan kita. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhaghril ghaibi ila qala al-malaku wa bimithlin." Bagi orang yang masih berat mendoakan itu. Nah, dengar hadis ini. Mendoakan itu gak, gak gampang. Mendoakan orang lain itu gak gampang. Iya kalau orang itu yang kita cintai. Kalau kita mendoakan anak yang kita cintai, suami yang cintai mah enteng banget. Dan itu bukan silaturahmi, bukan. Apakah silaturahmi itu adalah baik-baik dengan orang yang baik sama kita? Kalau berbuat baik dengan orang yang baik pada kita itu babnya bahal jazaul ihsan ila ihsan, membalas kebaikan kewajiban. Belum bukan silaturahmi. Tapi silaturahmi yang diinginkan Nabi adalah dalam hadis sahih, "Laisal wasilu bil mukafi." Orang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya, bukan. Kalau itu mah enteng. Walakinnal wasila akan tapi menyambung silaturahmi itu hakikatnya adalah man idza qutiat rahimuhu salaha. Orang yang dijailin, dijahatin, eh malah menyambung. Itu loh. Ya kalau dia harus bari, ah, baru ngirim-ngirim mangga, kita besok balas ngirim apel mah enteng, dikirimin dulu kita. Tapi orang jahil kurang ajar sama kita, nyaci, ngolok, ngambil duit, pinjem duit, nggak balik-balik. Bisa ya ndak kita doain baik. Jangan bisa ngaku kita orang soleh, orang baik, ahli ibadah. Hatinya mm, dendam sama orang. Masuk surga itu orang yang datang ke surga demi kalbin salim dengan hati yang selamat. Tidak ada dendam, tidak ada dengki. Itu. Dengan mendoakan. Mendoakan orang yang bermusuhan dengan kita. Memusuhi kita. Kurang ajar sama kita. Allah. Ya ini loh kunci ini yang kita maksud silaturahmi di sini yang sering dilupakan. Dimulai dari berdoa. Allah. Dan ini pekerjaan para kekasih-kekasih Allah. Orang tokonya kecil. Tetangganya tokonya gede. Tokonya kecil ini orang tokonya kecil. Ibu coba dengar orang tokonya kecil yang belanja mie tiga bungkus beras dua kilo bawang setengah on Tetangganya tokonya gede yang belanja jutaan, mobil-mobil. Nah, kira-kira yang tokonya kecil bisa tidak mendoakan begini, ya Allah, tetanggaku yang tokonya gede semoga tambah gede menjadi orang kaya ahli surga, anak-anaknya baik, semuanya ya Allah, tokonya tambah lagi. Bisa tidak doa gitu? Uh. Pantesan toko kita nyungsep terus, kecil terus. Karena kita berat mendoain orang. Apa sih salahnya kalau kita berdoa begini? Secara akal, akal mah enteng. Hati ini yang berat. Apa sih salahnya kita doain? Ya Allah semoga ini menjadi orang kaya manfaat. Sedekahnya banyak. Zakatnya dibayar. Ahli surga. Kan, kan, kan baik kan? Cuman karena ada kedengkian tadi untuk saya kecil gimana doain orang sih? Ah, belum silaturahmi. Padahal kalau kita mendoakan orang tersebut dia janji dari Rasulullah, dengar Nabi kalau sedang ber, ber, berbicara adalah dari wahyu dan tidak akan pernah salah. Wa 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berbicara dengan wahyu. Tadi hadis yang disebutkan, "Mamin 'abdin muslimin." Hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang mendoakan saudaranya tadi yang di saat saudaranya itu tidak ada di hadapannya, tapi punya toko kecil, doain toko tetangga yang gede. Di saat kita mendoakan dengan ketulusan, Ya Allah, toko tetanggaku, jaga dia, Ya Allah. Jaga tokonya, Ya Allah. Beri keberkahan, Ya Allah. Jadikan dia seorang kaya yang dermawan, sehingga manfaat di dunia akhirat. Muliakan dia terus. Di saat kita mendoakan orang tersebut, di saat dia tidak ada di hadapan kita, maka ketahuilah malaikat. Mendoakan walaka bimitrin, kamu dapat duluan. Allah. Yang doakan malaikat. Pantesan toko kita tetap kecil karena kita tidak pernah doain orang lain. Ustadz pun harus rajin doain Ustadz lain tuh. Nah, Ustadz masuk bab dengki. Wah, semoga yang gede hanya masjid saya tok. Masjidnya Ustadz nyungsep semuanya. Nah, ini kan kurang ajar. Doain ya Allah Ustadz yang di sana semoga kau beri kemakmuran ya Allah. Lahir batin dunia akhirat keluarga dan dirinya ya Allah. Allah. Jadi kalau kita mendoakan orang lain sebetulnya itu adalah memancing doa malaikat untuk kita dan doa malaikat dikabul karena malaikat tidak pernah berdosa. Malaikat tidak punya kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, memangkas tadi penyakit hati permusuhan hakikat silaturahmi. Bahkan bisa dibalik kisahnya begini. Kalau pengen tahu hatimu ini benar tidak sama orang lain, Jangan mengatakan hatiku sudah baik, bersih, eh ahli ibadah, eh belum benar tuh. Lihat hatimu benar belum sama orang lain. Masukkan laboratorium, dicek, caranya kecek gimana? Bisa tidak kamu doain orang lain tersebut? Belum bisa. Positif. Terjangkit penyakit hati. Selesai. Mau apa lagi? Tidak usah tanya ke orang lain. Tidak usah datang ke Kiai Kasyaf Wali Gede. Tidak usah. Kiai gimana saya? Tidak usah. Tes saja di malam hari, tengah malam. Bisa tidak kita doain tetangga, tetangga, adik yang ambil waris, dan seterusnya itu. Kalau belum bisa, hatimu masih kotor. Tapi saya marah. Marah tidak menjadikan kita harus masuk neraka. Marah kita mungkin suatu saat kita dicaci, diolok dan sebagainya. Akan tapi kemarahan dari kita tumpangi dengan kemuliaan. Kita doakan dengan doa yang mulia. Ini mukaddimah. Dan pastikan nanti kita di rumah kita sudah bisa mendoakan orang lain. Khususnya saudara-saudara adik kita. Sedekah yang diberikan. Eh sedekah bisa basa-basi loh ya. Hadiah basa-basi. Belum tentu. Yang paling penting nih kalau sudah hati nyambung, hadiah akan mengalir. Kalau ini nyambung, pertemuan akan indah. Tapi kalau hati tidak nyambung, hadiah pun kadang menjadi masalah. Nasi baru dikasih langsung dituangkan, ditumpah, dijemur. Yang nah, saya marah, hm, apa yang ngasih-ngasih? Kayak nggak bisa aja saya, saya bisa beli loh ya. Dikasih baik-baik. Dikasih buah apel wangi masih diciumin. Jangan-jangan ada apa-apanya nih wangi-wangi. <laughs> Innalillah. Karena zamannya santet katanya. Ustaz masih takut santet nih. Hadiah lebaran melihat, apakah karena cinta? Belum tentu. Pedagang tuh, saudagar kaya punya toko gede, kita menjelang lebaran kan bagi-bagi hadiah. Karena cinta. Tunggu dulu. Dia punya strategi. Biar nanti setelah lebaran belanja lagi tuh. Urusan cinta mana nanti? Cinta gak ada hubungannya dengan itu. Ternyata cinta itu sangat khusus. Baik selesai. Jadi biasakan kita untuk mendoakan saudara kita dengan doa-doa. Yang lambat nikah itu jangan bingung. Doain temannya yang belum nikah yang kurang ajar sama dia. Ya Allah, temanku yang kurang ajar itu ya Allah, semoga dapat istri yang baik. Ya Allah solehah. Malaikat doa, anaka bimitlin. Kamu dapat duluan. Tapi sebaliknya yang ngedengki, yang ganggu orang lain, wah Tetangganya punya toko di fitnah, wah dia punya sandat, punya kera putih, blorong segala macam, ada, tuyul lah, neraka, sudah neraka nyungsep, nggak didoain malaikat. Ternyata kekuatan yang dahsyat adalah di saat kita bisa mendoakan dan itu kemuliaan para kekasih Allah kerjaannya begitu, ibadahnya nggak seberapa, tapi setiap malam mendoakan si fulan yang kurang ajar kepada aku, Bahkan kalau ada orang kurang orang kurang ajar kepadanya jadikan kunci. Hmm, ada orang kurang ajar kepadaku hari ini. Berarti akan dibuka pengkabulan doaku malam ini. Dengan yakin karena Nabi bersabda, Ya Allah, orang itu kurang ajar benar. Nanti malam awas ya. Ya Allah, tadi yang kurang ajar, Ya Allah, semoga kau beri ilmu yang rezeki yang banyak. Besok diberi, besok memberi hadiah beneran malahan. Orang-orang hebat nih, waliullah. Nih. Sudah jahil sama kita, kita kasih hadiah lagi dia. Ya kemuliaan yang sesungguhnya. Kalau sudah segini kebayang gak ada orang rebut waris? Kalau sedang hatinya mulia kayak begini, kebayang tidak ngerebut waris saudaranya? Tidak kebayang. Bahkan kalau perlu, dek, kamu butuh apa, dek? Saya bangunin rumah, dek. Kami dasar kalau sudah busuk hati kotor setan iblis masuk ke dalam dirinya lihat saudaranya pun direbut warisnya. Allahu Akbar. Gak pandang nih, makanya ya rebutan waris yang akan kita bahas pada saat ini. Mem Memangkas silaturahmi. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dia telah melakukan tiga dosa gede sekaligus. Padahal satu saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam. Yang merebut waris melakukan dosa tiga. Yang pertama apa? Memutus tali persaudaraan neraka. Yang kedua menyakiti durhaka kepada bapak ibunya karena telah menyakiti anak bapak ibunya. Yang ketiga mengambil harta saudaranya. Neraka ini. Allah panas terhadap perebut waris. Dan rebutan waris itu yang gede setannya bukan hartanya. Maka jangan berkata, wah bapak saya melarat nggak bakal rebutan waris. Eh urusannya bukan urusan banyak sedikitnya harta, tapi urusan iblisnya yang gede. Berebut waris bukan saja terjadi kepada orang kaya yang melarat pun ternyata rebutan jam mati sama tikar robek sama meja yang sudah patah kakinya. Rebutan tuh iblisnya yang gede. Dan tidak pandang orang orang goblok sama orang pandai, hati-hati. Kiai meninggal dunia punya anak dua, itu rebutan kos-kosan santri, itu masuk neraka semuanya, rebutan kantin. Nah. Eh, masuk anak Yusuf juga ini semuanya karena yang gede adalah iblisnya ini. Ada bapaknya meninggal dunia sudah karena setiap anak santri ngekos setiap sebulan kan 250 ribu. Makannya 100, nah, nanti ada untung lah. Ini, ini dipikir di rebutan kantin. Nggak boleh jualan bakwan, ini boleh jualan kain. Waduh, rebut Subhanallah. Jadi hati-hati urusan ini. Semuanya sebabnya karena hati yang kotor tadi. Kalau orang baik itu biarpun bukan sanak, bukan saudara, nggak ada ketuk, nggak ada sambung nasab. Kalau sudah baik akan memberikan. Kau butuh apa? Orang muhajirin dengan angsor gak ada hubungan nasab tuh. Ada orang muhajirin, orang Mekah datang ke angsor ke, ke Madinah. Gak punya rumah, aku punya rumah dua ambil tuh. Gak ada sana gak saudara. Dan hari ini pun masih ada. Persahabatan yang baik tulus karena Allah bisa memberikan apapun. Ini sebapak seibu gak ketemu. Kalah sama waktu masa kecil ya di saat dia belum berakal lihat. Bermain di bawah rintik hujan. Main tanah Umpet sembunyi di balik daun pintu asik. Lompat-lompat di ranjang waktu dia masih belum akal, masih goblok, masih bodoh, akalnya belum ada. pikiran sudah sekolah tinggi-tinggi, eh tahunya malah berantem. Wah kan. Subhanallah. Coba kita merenung neraka itu. Ya. Rebutan waris, kalau kita bicara di kampung tentang rebutan waris selalu ada. Alangkah banyaknya ahli neraka di dunia ini. Kalau memang harus terjadi rebutan waris, biar rebut waris kita direbut. Yang penting jangan rebut. Naudzubillah. Merebut neraka itu. Dimakan anak gak bisa baik jadi menjahat juga nanti. Dimakan istri jadi setan juga. Mengapa? Barang haram, barang panas. Oh sensitif betul waris itu. Waris itu sensitif. Biarpun yang berhak nanya saja kadang-kadang nyeritanya tersinggung itu. Yang sudah enak di rumah pusaka. Saya misalnya duduk di rumah pusaka. Saya punya adik butuh uang, hanya bertanya, "Bang, saya ini kan sudah kecepet hidup saya ini. Anak saya masuk kuliah, mau kuliah. Gimana Bang kalau rumah warisan itu kalau di Uh, apa di, lagi dijual belum apa sudah ngamuk misalnya nah, ini rebutan loh ada semua sensitif urusan waris ini setannya yang gede bukan hartanya hati-hati sadarlah barangkali ada di antara yang hadir untung bisa nggak pengajian pas pembahasannya ini karena jarang ada yang mengingatkan kayak begini. Terus berlarut. Sampai anak cucu berebutan belum beres. Begini masuk neraka. Allah. Jadi waris itu masuk neraka. Dan dan dan jangan lengah. Setan itu dahsyat lagi loh ya. Yang berebut waris neraka. Merebut waris neraka. Tapi setan pun tidak mau diam. Yang direbut pun diajak ke neraka juga. Karena nggak kenal silaturahmi. Gimana ceritanya? Yang berebut waris masuk neraka karena ngambil harta saudaranya dan menyakiti saudaranya. Yang direbut setan berbisik dikasih dendam musuh ah setan ketawa lo dua-duanya masuk neraka ame gue sama saya yang satu rebut waris yang satu dendam benci musuhan sampai hari kiamat habislah makanya jangan mau dengan sektiku setan nih itu kita perlu pendidikan ilmu kayak begini nih ilmu yang mengingatkan kita dan direnungi pulang ke rumah itu dan ilmu ilmu bukan untuk orang lain salah kalau kupingnya seperti orang nggak punya kuping saja ilmu adalah untuk kita untuk aku sebelum orang lain aku aku nih yang ngomong yang dengar yang pertama satu kebodohan adalah kalau orang mendengar ilmu itu yang kebayang orang lain terus ya apa itu hmm. apa itu tidak belajar untuk kita ayo semuanya sadar subhanallah nah hati-hati urusan waris ngeri ngeri ngeri baik maka dari itu ayo urusan warisan hati-hati jangan sampai ada di antara kita yang merebut waris di saat kita direbut langsung tata hati yang namanya warisan itu rezeki nomplok bukan jerih payahmu Orang tuamu meninggal lalu meninggalkan harta. Bukan jerih payahmu rezeki nomplok. Kalaupun seandainya nggak nyampe ke tanganmu pun memang itu aslinya bukan milikmu. Makanya jangan sampai merebut, merebut, merebut. Na'udzubillah. Makanya kalau ada orang datang kepada kami bertanya tentang waris. Kalau orangnya sendiri saya curigai ini. Ngapain kau datang sendiri ini? Ha? Ada apa ya? Kadang tanya waris bukan pengen bener tuh, pengen tahu jatahnya berapa, tahu jatahnya kecil sudah langsung nggak mau dong. Wah, jatah saya kecil. Wah, oh, saya tanya gede betul waris tuh, saya ngurusi warisnya. Dan biasanya paling pinter, paling yang paling ngerti agama, yang paling jahat dalam urusan waris. Allah naudzubillah. Sampai ada sebuah keluarga tinggi guru agama di sebuah SMP guru agama. Justru abang saya itu guru agama Buya. Gitu ya. Wah, waktu ketemu dengan kita dalil tuh. Waduh. Ternyata hakikatnya dia yang ngembat. Dan umroh pakai harta waris. Berarti dia naik melewat masuk neraka lewat lewat Mekah. Tak sadar tu innalillah. Hati-hati. Jangan tertipu oleh iblis dan setan kita. Kita perlu ngaji yang benar kita. Perlu ngaji yang ingatkan kita secara sesungguhnya makanya. Dan kami ngomong gini sebenarnya untuk diri saya sendiri. Kami terikat dengan keluarga. Abah Umi masih ada. Abah Umi masih ada Alhamdulillah. Cuman Abah Umi pengen niat baik waktu itu. Dipanggil kita beberapa belum setahun yang lalu dipanggil. Rumahnya Abah Umi itu bagi-bagi. Bagian kakak sana, bagian kakak yang dua sini, bagian kamu sini. Apakah saya sombong waktu itu ngomong? Saya salah, saya dimarahi oleh Umi. Umi untuk kakak pada gak mau sebetulnya karena paling penting untuk tempat saja karena sudah ya saya tidak mau ngambil saja biar biar diambil sama yang lainnya. Karena saya takut masalah bab waris ini biar tidak jadi permusuhan dan sebagainya. Saya tidak asal ngambil Umi, kan pondok sudah jalan, saya sudah ada di pondok dan seterusnya. Umi dan Abah dengan kalimat yang memukul saya secara spontan. Insya Allah kalian dapat rebutan warisan nak. Cuman saya bagi ini saya punya maksud baik. Biar kalian punya bekal yang berkah. Kamu tidak mau berkah dari Umi? Oh iya, Umi mau kalau gitu. jadi, <laughs> jadi Umi kamu berkah dari Umi. Ya, saya. Ada saya, saya punya tanah dari Umi. Malam-malam kita tidak mau. dan kakak juga begitu. Pertama, siapa sajalah ngambil. Memang perlu dididik di saat masih hidup. Kita masih hidup, kita biasakan membicarakan dengan sesuatu yang baik. Agar mereka tidak berantem, tidak permusuhan. Kita dekatkan hati anak dengan anak. Jangan sampai ngiri. Termasuk di antara sebab rebutan waris adalah ketidakadilan orang tua waktu hidup. Jangan dianggap sepele tentang anak mama, anak bontot paling disayang. Wah, setiap minta dikasih, setiap minta dikasih, setiap minta dikasih. Eh, hati-hati. Itu akan tertanam kedengkian di antara saudara-saudaranya. Diam, diam, diam, diam. Tapi tidak berani ngomong karena bapaknya masih hidup. Giliran bapaknya mati. Ah, bapak mati mau apa? Rebutan waris. Hati-hati. Makanya tidak adil dengan anak hukumnya haram. Masih banyak rupanya pendidikan yang harus dibahas ya. Tidak cukup kalau sebulan sekali rupanya. Berarti sebulan di sini, sebulan di sana. <laughs> ya. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Jangan sampai ada yang menjadi ahli neraka. Maka dari itu urusan waris ini agar kita terhindar dari permusuhan Anak-anak kita kita didik untuk tidak ngiri dengan saudaranya. Kita faham ke kan mana. Mana ketulusan cinta kalau sudah dibangun ketemu judulnya. Bahkan kita perlu ngetes loh bu, anak-anak suruh roti. Kita pernah tes anak. Roti dipotong, suruh potong-potong, suruh bagi dua. Itu bisa kebaca bu ini. Kalau anak yang baik, hatinya baik, mesti yang kecil diambil, yang gede dikasihkan saudaranya. Itu satu contoh saja. Hmm. Kalau ketahuan enggak, saya sama saudara enggak boleh begitu, harus ngalah. Yang gede buat saudara, yang ini satu contoh. Jadi dalam kehidupan kita tuh harus melatih anak kita untuk mementingkan saudaranya. Terus terbangun itu. Ada tanda-tanda, enggak boleh sayang gitu. Ngiri enggak boleh, ngiri enggak boleh. Bukan anaknya Umi, bukan anaknya Abah kalau gitu. Ini gara-gara terlalu sayang sama anaknya. Dikit-dikit, ya sayang, nggak apa-apa, sayang. Yang lain, itu lagi, itu lagi, dia lagi, dia lagi. Cuh, haram. Yang seperti itu sadar. Biasanya itu yang paling disayang itu anak. Montot laki-laki sendiri. Makanya ada bakat jadi anak setan. Laki-laki sendiri, anak kalau laki sendiri, bontot lagi jadi bakat jadi anak setan. Saya itu bontot laki-laki sendiri. Saya itu bontot anak terakhir laki-laki sendiri. Wah jauh lagi jarak saya dengan kakak saya. Bahkan jadi anak setan. Untungnya ibu saya kerasnya luar biasa. Uh, kalau saya marah eh, dicetot sampai biru saya apa paha itu. Kalau saya bandel. Kelihatannya sih agak bandel-bandel ya. Saya enggak bandel kayaknya dulu macam Cuman umik saya itu keras, tegas. Tapi waktu saya kecil tidak. Waktu saya mulai gede itu tegas. Kecil saya dimanja, disayang. Coba gergaji, tiang rumah kota gergaji itu pernah juga itu. Kakak saya saya lempar, saya tusuk pakai apa? Pakai gunting. Kakak yang pertama saya tusuk gunting. Jadi begitulah dulunya. Memang bakal jadi anak setan, tapi ibunya harus keras. Umi saya, masya Allah. Giliran saya mondok, waktu sebelum mondok disayang, setelah mondok, anak umi hanya di pondok. Gak pernah saya dikasih duit waktu di rumah. Kalau kita pulang rumah, gak gak dianggap kalau tidak duit nggak ada. Umi tidak punya duit di sini. Duitmu saat titipkan di pondok. Kalau pengen ambil duit balik ke pondok. Gitu ya. Alhamdulillah umi saya keras. Dulu tak pikir umi saya itu benci dengan saya. Umi saya dibikin benci dengan saya ini, ini. Ternyata setelah hari ini saya merasakan saya lebih sayang ke umi daripada ke abah. Saya ngomong abah. Karena abah dulu manja. Waktu kita mau berhenti dari pondok abah saya minta motor. Waktu itu motor keren, ngetrennya RX King ya zaman itu. Ini ya sudah le daripada kamu nggak perasaan kamu nanti sakit pulang saja nak nanti tak belikan motor. <laughs> Mau dibelikan motor, rupanya pulang saya pulang mana? ya ketegasan Umi dan Abah karena Abah itu anak satu-satunya. Jadi yang laki itu Abah anak satu-satunya, ketemu saya anak laki-laki satu-satunya. Jadi kayak ini Cuman Alhamdulillah Allah ngirim ibu Dan Abah sadar sampai hari ini Abah Iya iya, harus ah, maklum lah. Jadi kalau ada telepon saya misalnya sudah nilai Umi mulai. <laughs> Jadi kalau saya telepon ke rumah langsung yang terima Abah langsung dikasihkan ke Umi ngerti hubungan saya dengan Umi. Umi dulu yang paling tegas dengan saya. Dan Umi tidak membeda-bedakan. Kalau salah salah, biarpun anak lagi. Dan itu hikmah saya ambil betul. Kalau Umi memanjakan dengan cara yang salah kacau. Ketidakadilan orang tua bisa menjadikan permusuhan di anak nanti. Anak bontot, perempuan satu-satunya. Waduh macam-macam. Baik ketidakadilan. Kemudian setelah itu kita harus paham bahwa bagaimana sih waris setelah tak kita tata waktu hidup tuh. Persatuan ukhuwah saling mencintai. Bukan bahasa basi, hakikat. Maka beri pendidikan yang benar. Kenalkan kepada kemuliaan agar kalau kita mati aman. Kemudian selanjutnya di samping pendidikan namanya kematian harus tiba dan kalau sudah kita mati kita tidak bisa mengatur lagi tentang waris itu. Ya. Ya kan? Masa kita mati mau ngatur waris? Kalau kita mati nggak bisa ngatur lagi. Maka kita yang hidup apa yang aja kita lakukan di saat orang tua sudah meninggal dunia? Percepatlah pembagian waris itu. Jangan ditunda-tunda. Membagi waris itu secepatnya menunda pembagian waris menyebabkan setan masuk ke hati masing-masing anggota keluarga itu. Bahkan kalau belum mayat, belum dikubur, warisan sudah dibagi. Cuman sebagian orang itu karena nggak paham. Wah, kok cepet banget kayak rebutan. Oh bukan. Kecerdasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat Rasulullah wafat, beliau sampai tidak sibuk ngurusi jenazah Rasulullah. Karena amanat Nabi Muhammad jenazah Rasulullah bisa diurus oleh siapa saja. Akan tapi ini kepemimpinan ini lihat musuh-musuh Allah ini dari orang-orang kafir ini bakal memporak-porandakan Islam ini. Maka berkumpullah Sayyidina Bakar untuk mengukuhkan siapa pemimpin setelah Rasulullah. Agar tidak jadi rebutan kekuasaan. Kalau ada keterlambatan sedikit, masya Allah. Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad wafat. Wah, iblis bakal masuk nanti. Ternyata cerdasnya Sayyidina Bakar sidik dan para sahabat yang lainnya segera dikukuhkan. Sama Harta ini kalau tidak segera dibagi, setan banyak berbisik. Ya mungkin tidak harus mayat masih ada mungkin habis dikubur sehari dua hari atau seminggu pokoknya dipercepat sebisa mungkin. Kalau ditunda lihat gimana kisahnya menunda warisan. Mula-mula sih nggak butuh, mula-mula nggak butuh. Anaknya sih baik, anaknya baik, anak soleh, ganteng, Cuman istrinya, bang, bang, abang kan punya bagian bang, ini kok belum anu bang, bang, bang, bang, bang, bang. Terus mulai ini bisik-bisik ini, sambil tidur ngomongnya bisik-bisik. Kita kan berhubungan yang rumah bang, kita kan masak gini terus, ya. kan bang, ya, ah, mulai berkembang. Ya, ya Setiap hari dibisikin begitu. Istrinya mah baik juga, istrinya juga baik, cuman mertuanya Nak, kamu sudah nikah 10 tahun loh nak Masa kamu belum punya rumah Terus gimana, usahamu kok masih begitu Cobalah, kamu kan punya uh, warisan uh, nah. Malaysia Mertuanya juga baik Temennya ngajak bisnis prospektif Ini gak ada peluang lagi kecuali hari ini Hanya itu gimana sertifikat dulu gak apa-apa nanti balik sertifikat sudah dimasukkan ke riba tak taunya bangkrut duitnya saudaranya berantemlah ah tepuk tangan setan masuk neraka lo wah ini makanya menunda itu macam-macam permasalahannya nih Mula-mula juga tidak butuh. Hari tahun pertama, kedua tidak butuh. Giliran anak mau kuliah, mulai berbisik. Iblis tuh. Nah, Kenapa susah-susah cari duit? Kan kamu punya peninggalan warisan. Paham enggak? Jadi harus kita cermati. Wah dahsyat iblis. Yang gede setannya. Sampai suatu ketika ada seorang bercerita bahwasanya dari kota Majalengka ke Cirebon ini sebuah kota jauh. Seberang kota-kota tetangga gitu. Dari kota ke kota. Membawa truk sama tukang untuk mengambil kursi dan meja sama lemari. Rebutan dengan saudaranya. Kata tukangnya apa? Buya tahu. Lemarinya tadi yang kita sebut. Lemarinya sudah kropos, mejanya patah, kaki ya, itu hanya jadi kayu bakar. Kalau seandainya itu dijual, biaya truk sama tukangnya lebih mahal daripada kursi yang diambil. Jadi kadang masuk neraka pun bayar rupanya ya, nekat. Itu kebusukan jiwanya. Kebusukan hati dan kebusukan jiwa. Naudzubillah. Makanya Imam Ghazali rahimahullah taala sangat tol di dalam pendidikan membersihkan hati. Baik. Sebaik-baik waris cepatnya dibagi. Pernah kita membagi waris dengan cepat. Meninggal baru dikubur asar, malam itu ketemu, kita kumpulkan semuanya. Yang bisa dibagi adalah waktu itu uang tunai. Adapun sertifikatnya langsung tak bendel sertifikat ini semua bahwasanya Semuanya ini jatahnya si fulan nih bapaknya mendapat seper, uh, seperempat sisanya lah bagi anak-anak begini-begini ini. Kita bagi. Ditulis tempel ke di situ, tinggal nanti segera diurus di notaris. Caranya ngira-ngira saja adalah pokoknya ini dikira ini tanah ini harganya berapa, dikira ini nanti ditak, pokoknya diatur deh. Yang jelas ini tanah semuanya sertifikat sejumlah ini miliknya bersama ini. Tidak boleh ada yang ambil Dan tidak boleh dijamin kendak ada sampai beres kita wasiat itu uang tunainya yang kita bagi. Karena orang kaya uang tunainya banyak. Orang kaya uang tunainya banyak ada berapa puluh ratus juta begitu. Ada sampai satu anak mendapatkan 60 atau 70 juta. Perempuannya, lakinya sampai 120. Dia di saat saya bagi kakak yang pertama nerima uang tuh nangis dia. Karena ibunya tuh kayanya kaya baru. Jadi ingat jerih payah ibunya yang meninggal itu langsung menitikkan air mata. Uang ini akan saya infakkan ke masjid sajalah. Kebetulan ada masjid yang belum jadi. Semoga pahalanya nyampe ke ibu. Pun saya sudah cukup, sudah ada. Allah. Yang kedua juga demikian. Hanya yang ketiga salah satu anaknya yang belum mapan. Ngomong, Buya ini mau saya ambil buat modal. Karena saya belum mapan usaha saya. Saya katakan, itu hakmu dan itu harta berkah bersih kau ambil untuk modal insya Allah berkah. Karena dibagi dengan cara yang benar. Karena harta warisan dari orang tua adalah harta paling berkah kalau diambil dengan cara yang benar. Tapi kalau diambil dengan cara yang tidak benar paling panasnya harta. Ini diambil dengan cara yang benar. Ambil berkah. Tidak apa-apa. apa kakak yang satunya lagi duit bagiannya langsung di, apa bilang Buya kalau begitu saya ngerti keadaan adik saya biar saya kasihkan adik saya sajalah buat tambahan modal Allah. Karena masih dekat dengan kematian ibundanya, ternyuh masih ada. Coba setahun, oh, kira-kira nih. Sampai sekarang ada keluarga warisan tidak dibagi sampai lima tahun, tujuh tahun. Waduh, mau gimana itu? Innalillah. Warisan tidak dibagi mau apa? Masuk neraka. Bahkan ada keyakinan yang salah. Suami istri punya anak. Kalau suaminya meninggal, itu warisan hartanya tidak langsung diwaris Terus kenapa? Ibu masih ada. Loh, ini kan kurang ajar. Memangnya ibu suruh mati cepat? Ini kesalahan di masyarakat ini yang banyak kayak begini. Atau ibu meninggal, hartanya ibu tidak segera diwaris. Kenapa? Masih ada bapak. Aduh. Harta dalam Islam tuh ibu punya hak harta, bapak punya hak. Kalau saya meninggal dunia, istri saya mendapatkan hak warisan dari saya. Tidak harus nunggu istri saya meninggal baru liwat-liwat anak-anak saya. Segera. Bapak meninggal, hartanya bapak dibagi. Ibu mendapatkan bagian seperdelapan, sisanya untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi yang nunggu ibunya meninggal juga. Ini banyak di masyarakat. anaknya tidak enak. Ya nunggu ibu meninggal. Wah, kurang ajar. Jadi ibu, memangnya ibumu harus mati duluan nak. Bisa saja kamu mati duluan kok. Enak aja bilang ibu belum meninggal. Kurang ajar. Gitu. Ini kesalahan di masyarakat. Memang semuanya perlu bimbingan. Hati-hati subhanallah urusan waris neraka neraka. Baik, di saat ada kesadaran untuk membagi waris dengan cepat, tapi semuanya tidak boleh buru-buru juga setelah diselesaikan empat hal. Lima. Waris baru dibagi dengan cepat setelah selesai lima hal. Yang pertama apa? ambil dari harta peninggal tersebut untuk lima hal. Yang pertama, utang kepada Allah. Misalnya orang tua kita pernah punya nadar. Punya nadar. Atau pernah kaya, belum haji. Kalau melarat, dari hidupnya melarat, belum haji, nggak wajib diambilkan. Pernah kaya, sebab kalau pernah kaya berarti pernah wajib haji. Lah kok tiba-tiba belum sempat haji, mati, maka dipotong dari harta peninggalan untuk haji satu. Hutang kepada Allah dulu. Yang kedua adalah hutang kepada manusia. Hati-hati. Jangan menjadi anak durhaka. Pengennya mengamalkan ilmu dengar omongan dari Buya. Wah, kata Buya warisan segera dibagi. Eh, cepat dibagi. Ayo cepat dibagi. Ini kenapa? Daripada ditakih. Wah, ini anak setan itu. Selesaikan dulu tagihannya tuh, bayari. Tapi hutang yang jelas ya, bukan setiap orang ngaku. Dianggap tidak. Ya ada bukti, enggak semua orang ngaku nanti. Wah, bapakmu yang utang loh ya, enggak bisa gitu. Yang jelas. Kalau sudah ada bukti dan Anda tahu, maka wajib dibayar dulu sebelum dibagi warisan tersebut. Hutang kepada manusia. Anak durhaka. Ada sebagian anak lari. Tidak pernah mau peduli dengan utangnya bapak. Itu kan utang utangnya bapak, bukan utang saya. Hei, eh, harta yang kau ambil itu harta Mau ngerti tidak? Memang dasar anak setan itu, repot. Subhanallah. Pada zaman Nabi saja, ada seorang ini tidak ada anak setan. Di sini hanya ngomongin anak setan. Ini, ini anak baik, anak soleh semuanya kok. Nggak, jangan khawatir, insyaAllah. Allah. Amin. Ada pada zaman Nabi itu ada seorang meninggal punya utang yang belum dibayar. Lalu Rasulullah tidak mau menyolatinya. Ternyuh sahabat Nabi ya Rasulullah kenapa tidak kau solati orang ini? Karena dia punya utang. Karena Gara-gara punya utang tidak disolati Rasulullah. Sahabat Nabi ternyuh ya Rasulullah aku bayari tapi solati ya Rasulullah ya. Bayari dulu baru aku solati. Gak ada sanak, gak ada saudara. Lihat Rasulullah gak menyolati langsung dibayari ya Rasulullah. Sudah aku bayari utangnya tolong solati. Nabi Muhammad nyolati. Orang lain loh ya. Ternyuh melihat saudaranya punya utang dibayari. Lah kok anak? Anak rela. Bapaknya punya utang nggak dibayari malah di bawa lari duitnya malah nggak mau membayar. Wah, ini anak-anak durhaka betul. Yang ketiga adalah zakat. Misalnya punya toko sudah waktunya bayar zakat, tapi belum sempat bayar tak zakat sudah meninggal, keluarkan dulu untuk zakatnya. Yang keempat adalah wasiat. Ingat tidak semua wasiat harus penuhi loh ya. Wasiat yang syar'i, wasiat yang wajib dipenuhi. Ada wasiat yang haram dipenuhi. Hati-hati. Makanya kalau sudah ada wasiat tidak kita rinci satu-satu. Kalau ada wasiat tanyakan kepada ahlinya, apakah wasiat ini wajib dipenuhi atau tidak. Ada wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Nak kalau saya mati nanti tolong nak anak yang mabuk di depan tu kasih deh 500 ribu. <laughs> Wasiat. <laughs> Wasiat haram. Jadi ada wasiat yang haram. Jadi kalau urusan wasiat tidak semua wasiat dipenuhi. Jadi bab wasiat nanti diantara kalau wasiat harta, wasiat kepada ahli waris tidak boleh kecuali sepertiga dan sepertiga itu pun harus izin dari keluarga. Kalau wasiat kepada selain ahli waris boleh sepertiga tanpa persetujuan keluarga. Ada aturan wasiat dan wasiatnya pun harus wasiat yang mubah. Tidak kita bahas masalah wasiat supaya gampang dulu. Yang keempat adalah wasiat. Jadi kalau ada orang tua wasiat tanyakan ke ulama. Ke orang yang ngerti wajib saya penuhi tidak. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah selain seorang istri subhanallah seorang istri itu duitnya utuh sampai mati pun utuh kalau istri meninggal dunia itu yang wajib memberikan kain kafan itu suaminya bu dalam Islam sampai kalau istri meninggal kain kafannya wajib memberikan adalah so. kalau saya meninggal kain kafan saya dari harta peninggalan saya jadi ini yang kelima adalah pembiayaan perawatan jenazah jenazah. Setelah lima ini terpenuhi, baru segera dibagi. Dan membagi ini harus mendatangkan orang yang ngerti supaya tidak masuk keributan. Ada pembagian waris. Pembagian waris adalah sesuai dengan hitungan itu. Satu banding dua dan seterusnya dan seterusnya itu. Cuman bolehkah jika ada kesepakatan untuk bagi rata, itu martabat lebih tinggi lagi. Namanya suluk damai. Jangan kau dibagi rata. Kalau ada saudara ngomong saya tidak usah ngambil D, juga boleh kok. D, saya sudah cukup, ambil saja buat kamu. Ada kita menemukan keluarga semacam itu. Wasulhu khair. Damai itu lebih bagus. Dibagi rata boleh? Dibagi rata hukumnya boleh. Asalkan yang menyetujui adalah dari pihak laki-laki. Yang jatahnya gede. Bukan anak perempuannya, anak perempuannya yang gede. Jadi dari pihak yang laki-laki kalau mengatakan aku rela dibagi rata berarti sang laki-laki ini bersedekah untuk saudari perempuannya. Jadi damai itu boleh, wasulhu khair, damai itu lebih tinggi pangkatnya. Di saat tidak bisa damai, ditegakkan sesuai dengan hitungan syariat itu. Baik ini saja di antaranya yang bisa kami hadirkan untuk menjaga anak-anak kita jangan sampai ada di anak anak kita masuk dalam dunia rebutan waris dan ini yang namanya rebutan waris ini luar biasa. Enggak ada Tidak ada susah kalau sudah terlanjur berbusuan tuh. Sebab setannya pasti sangat gede, kakak adik, musuhan, rebutan dan seterusnya. Baik yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Allah. Ada mic ya? en la mercado. bahwa Islam membangun dunia. Jadi Islam tidak membangun keindahan dalam rumah tangga saja. Ini yang harus kita paham. Sehingga Islam juga mengatur hubungan dengan bertetangga. Kalau kita punya tetangga kafir, dia sakit, maka kita wajib memberi obat. Kalau dia lapar, kita wajib memberi makan. Ini hubungan interaksi lahir wajib. Sehingga di dalam Islam kalau kita lacak bukan toleransi. Tidak ada toleransi. Kami tidak begitu sepakat dengan kalimat toleransi. Sebab toleransi itu begini loh ya. Toleransi itu rendah. Islam lebih tinggi dari toleransi. Toleransi itu begini. Hei orang kafir sebetulnya kamu tuh nggak boleh sama saya. Cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi. Kan kurang ajar. Tapi Islam wajib di atas toleransi Allah. Kita harus paham makna ini. Makanya saya kok toleransi. Ya, toleransi mah ringan. Toleransi bisa ini ini orang lain. Gimana kami masuk? Gimana toleransi? tidak ya, apa-apa deh. Kan tidak enak bener. Ya, apa-apa masuk, masuk. Itu toleransi. Kalau kita tidak, Nabi akan marah kalau tetangga kita yang kafir kelaparan sampai mati. Wajib, bukan sekedar toleransi. Toleransi kan bukan untuk untuk kita, untuk negeri sana. Kita bukan toleransi lagi. Ini kalau kita cermati makna toleransi itu. Jadi dalam Islam kewajiban lebih dari itu. Urusan dohir wajib kita. Kalau dia punya masalah kita wajib membantunya dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah urusan lahir, kita harus seperti itu. Atau mahabbah dan mawaddah urusan lain. Mahabbahnya fillah dan dillah. Tidak ada mencintai ya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada orang mencintai bukan selain Allah, itu adalah sudah syahwat dan kepentingan-kepentingan dunia. Jadi kalau kita mendoakan orang kafir, wow dianjurkan mendoakan. Tapi doanya apa? Ya Allah semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Memberikan hidayah, doa yang paling dibutuhkan dia sebelum doa keselamatan dunia dan keselamatan dunia. Jadi kalau kita mendoakan, kasih doa yang paling bagus untuk dia. kalau mungkin saya mendoakan rumah tangganya gini, deh. Yang paling penting doakan hidayah lebih daripada rumah tangganya. Kalau rumah tangganya berbatas. Setelah meninggal, selesai kasih kisah rumah tangganya. Tapi doa yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah, Ya Allah, berikan petunjuk kepadanya, Ya Allah, hidayah. Jadi kita dianjurkan terus. Bahkan kewajiban kita untuk mendoakan hidayah untuk orang yang tidak beriman. Inilah, jadi mendoakan tetap. Cuman bentuk doanya beda. Tidak ada doa pengampunan. Karena apa? Kuncinya belum ada. Doa yang nggak berguna. Mendoakan orang kafir dengan pengampunan, doakan tidak berguna. Seperti mendoakan apa? Mendoakan sesuatu yang tidak tidak tidak layak untuk didoakan. Ya Allah, semoga anak laki-lakiku segera melahirkan ya Allah. Sakit atau tidak? Ya begitu, karena bukan tempat mendoakan itu. Jadi mendoakan pengampunan kepada orang yang kafir salah alamat. Kalau memang kita menghendaki kebaikan untuk dia, doakan ya Allah berikan kepada hidayah. Nabi Allah mahdi kaumi fa innahum la Kalau mereka berbuat salah kepada kita pun dia Allah andi kami ya Allah mereka berikan petunjuk. Mereka berbuat begitu karena tidak tahu ya Allah. Ini jadi tetap hubungan indah, tapi masalah cinta mah lain. Sehingga masalah kawin silang dan sebagainya alasan cinta enggak, dia tidak paham makna cinta. Cinta itu apa sih? Katakan syahwat. Ada syahwat, ada ini. Enggak mungkin mencintai kecuali karena Allah. Enggak ada. Dan tidak ada cinta abadi kecuali karena Allah. Kalau cinta karena Allah itu abadi bukan saja di dunia, di akhirat bersambung. Ini masalah khusus. Kalau bicara cinta ini babnya khusus anak-anak muda nanti kita gimana membangun cinta. Baik. Jadi seperti itu. Jadi mendoakan tetap karena Pak kita pun diajarkan diajari oleh Nabi SAW untuk biasa mendoakan. Tapi membuat permusuhan tidak. Mengutuk pun ada batasannya loh ya. Kalau mengutuk sahsian orang per orang nggak boleh. Ya Allah terkutuklah si A, Gak boleh karena bisa saja besok menjadi beriman. Kalau ada josbus dengan kejahatannya, itu tidak sejahat Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Dan tidak sekeras Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar itu targetnya membunuh Rasulullah loh ya. Gak pernah ada kabar josbus membunuh Rasulullah itu katanya. Siap? Tapi setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Allah Makanya selagi orang masih hidup nyawa di kandung badannya itu mungkin sekali mendapatkan hidayah. Makanya kita pun dilarang mengutuk simpulan simpulan simpulan Kalau kau boleh ya Allah kutuklah orang kafir, orang kafir yang ada di situ karena dia telah berbuat kejahat, membuat orang onar, boleh. Baik, ini jadi ada cara mendoakan itu. Ada satu seruan yang sering digalakkan untuk kebersamaan, kebersamaan. Wah, oh, Islam menyeru kebersamaan hidup bersama dengan orang di luar Islam. Islam menganjurkan untuk kita hidup baik-baik. Cuman berarti bukan berarti anak saya harus dinikahkan dengan anaknya. Sebenarnya kok idah, kok idah kedamaian dan kok kaidah keserarasan, idah keserasian itu semestinya, hei orang Nasrani, semestinya kau tidak perlu menikahkan anakmu dengan anak kami. Cukup anakmu dengan orang Nasrani. Biar apa? Biar anakmu dengan mantumu bisa sama-sama ke gereja, kan begitu. Kenapa harus kita menyuruh kawin silang? Sekarang kalau anda jujur wahai orang Nasrani, kamu punya anak perempuan, lalu menikah dengan menantumu yang Muslim lihat. Anakmu ke gereja, mantumu ke masjid. Kira-kira gimana? Kan tidak enak ya. Cari menantu yang Kristen juga, selesai. Sama sebetulnya aturan ini. Islam pun demikian. Jadi tidak usah menyuruh aneh-aneh alara, alasan kebersamaan dan terusnya. Apalagi nanti sampai masuk bab urusan ibadah. Nanti bisa kacau hari Jumat mereka ke masjid, hari Ahad kita ke gereja nanti ya. Agar kebersamaan. Ada batasan-batasan tertentu yang tidak tidak boleh dilewati. Tapi kebersamaan tetap kita mengatakan kafir, tetap kafir, tapi bukan berarti harus kita perangi. Tidak semua orang kafir kita perangi loh ya. Orang Yahudi Nasrani kafir. Tapi bukan berarti kita perangi kalau lapar kita kasih makan. Tidak boleh kita katakan Islam eh, Al-Qur'an sudah mengatakan lam yakunil ladina kafaru. Siapa itu? min ahlil kita wal musyrikin kurang apa jelas itu kadang masih ada orang ngomong ah, ini sama ini eh sakit sakit itu semuanya baik orang di luar Islam tetap kita hubungan baik dengan mereka kalau ibu bertetangga lihat Imam Ghazali ada hukukul jiron tetangga itu punya hak ada yang haknya tiga hak tetangga hak saudara hak seagama ada bukan seagama tapi masih saudara barangkali. Ada hak saudara sama hak tetangga. Dia bukan saudara, masih punya hak tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Jarah ini tidak harus orang mewah. Memuliakan maksudnya menghargai, menjaga perasaannya. Yukrim jarah. Itu pendidikan yang ada di dalam Islam. Tapi kalau masalah mahabbah kosoh yang ada nyambung dengan Allah tidak mungkin dan tidak mungkin Tak ada yuadun alladzina kafar. Tak ada. Kata orang mencintai yuadu, mencintai orang-orang yang bermusuhan dengan Allah itu tidak akan mungkin. Kalau ada bohong, contoh. Aduh, orangnya baik. Orangnya baik, iya. Anak saya mau nikah dengan seorang Nasrani. Dia baik. Baik, Masya Allah. Kalau dilacak ke atas, ini benar tidak sadar makna kebaikan? Sekarang begini saja, tidak usah jauh-jauh. Anda seorang anak laki-laki. Mau menikah dengan seorang perempuan yang katanya baik. Dengan Anda baik, dengan orang baik. Terus setiap pagi dan sore mencaci bapak Anda. Bapakmu kurang enjir, bapakmu gini. Enak tidak? Dia baik. Cuman suka ngolok-ngolok bapak saya. Jadi kita nikah? Baik, dia dengan anda baik. Masya Allah, luar biasa pengabdiannya. Cuma dikit-dikit dong. Oh, bapakmu. Bapakmu. Kalau anda masih mencintai, kayaknya sudah konslet itu hatinya. Hah? Oh, bapaknya dicaci maki. Lah kok katanya masih cinta? Katanya, oh, anaknya baik. Kenapa anak kau menikahi dia? Aduh, anak baik. Tapi kan dia sering nyaci maki abah. Tapi kan dia baik, bah. Rela atau tidak kalau abah kita dicaci maki? Kita tidak re. Sekarang yang diolok bukan abahnya lagi tapi Allah. Allah paling marah kalau dibilang ada tandingannya. <laughs> Lah ini katanya baik-baik kok. Jadi kamu tidak sadar setiap hari dia merendahkan Allah. Allah punya bukan bapak, tua anak. Nah ini misalnya. Jadi ini keunikan-keunikan. Orang tidak paham. Semoga Allah menjaga anak kita, jaga keimanan. Kalau hubungan dari tetangga tetap tapi untuk saling menikahkan dan seterusnya tidak. Mengikuti hari raya mereka pun juga tidak. Kita punya prinsip. Doa yang hendaknya kita panjatkan adalah doa dengan apa? Semoga Allah berikan kepada mereka adalah hidayah dan itu sebaik-baik doa. Tidak ada yang lebih membahagiakan mereka daripada doa itu. Kalau kita doa, ya Allah berikan dia kekayaan paling kaya di dunia. Berbatas waktu. Setelah itu masuk neraka. Baik, eh, ini saja. Allah alam bisawab. Insyaallah. Ini harus bergabung baru ketemu Ahkaf di sini. Dari mana? Masya Allah ya khair. 2012 nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu kan? Masya Allah, Masya Allah, ya khair. Padahal silakan yang lain. Terima kasih bagi jawaban ini bertanya. akhirnya silakan Jadi ini pertanyaan silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau tanya nggak maju juga nggak apa-apa. Nanti mikirnya didekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Uya belum beres sekolahnya pertanyaan yang pertama adalah pembahasan kita adalah untuk itu semuanya. Pembahasan dari awal akhir adalah bagaimana memahami hakikat silaturahmi. Silaturahmi itu bukan baik kepada orang yang baik sama kita. Tapi hakikat silaturahmi adalah baik sama orang yang kurang ajar sama kita. Ya ini. Kalau kita belum bisa mangkat itu maka belum jago dalam silaturahmi. Ada pun caranya yang kita katakan berat tadi terus dan tidak ada hentinya. Lawan itu hati. Di saat kita ingin mengutuk ganti dengan doa doa yang baik. Sampai kapan? Sampai. Tidak ada batasnya. Itu mujahad, jihad nafas, jihad, jihad. Jadi harus. Tidak boleh kita biarkan. Dan kita harus sadar dulu dong. Sampai kapan? Kadang ditumpangi dengan hadiah di esok hari. Aku kasih hadiah. Kasih ini. Dan itu mujarab loh ya. Kalau kita lagi marah sama orang dendam itu sudah kirim hadiah aja yang paling bagus. Ibu kalau marah sama orang, kurang ajar banget tuh. Ngomongnya nyelekit. <laughs> Ambilin kerudung yang paling bagus tuh, Bu. Hilang tuh. Karena pendidikan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan biarkan ya. Mendoakan, lah kalau memang mendoakan tuh gampang, itu bukan kerjaannya waliullah. Karena berat itulah makanya. Kalau tidak berat bukan sebuah keutamanya nggak ada itu. Kalau ada yang kok berat, ya ini justru berat. Tidak semua orang. Sampai ada seorang kekasih Allah berkata, kalau aku harus melakukan sholat seribu rakaat semalam, enteng. Tapi doain orang yang kurang ajar sama saya. Ini ternyata saya butuh waktu bertahun-tahun. Nah ini. Wali aja butuh bertahun-tahun. Makanya kalau ada orang bisa, bu, bisa. Bohong tuh. Sudah jadi waliullah. Bisa. Ini loh, maka harus kita tahu, kasih tahu kalau ini berat dan ini harus kita lewati. Kita harus bisa mendoakan. Mendoakan. kasus yang ada di Jakarta tentang Ahok, FPI dan sebagainya. FPI adalah bagian daripada potensi umat Islam. Umat Islam seharusnya tidak boleh kita saling bertentangan, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling menjatuhkan. Kekuatan yang perlu dibangun bareng-bareng. FPI bisa saja kalau kita gambarkan seperti Sayyidina Umarnya yang membuat ketegasan. Jadi yang perlu kelihatannya ini yang kami selalu sampaikan, membangun komunikasi komunikasi antar FPI dengan pemerintah. Jangan sampai ada jarak. Jangan sampai ada jarak. Kemudian campur tangannya media ini juga luar biasa. Mengekspos sesuatu yang kadang tidak terjadi di lapangan. Sehingga betul-betul wajah FPI menjadi hitam, tidak baik. Yang kita dengarkan melalui TV, media-media dan sebagainya itu. Sementara kita dekat dengan tokoh-tokoh FPI di saat ingin melakukan apa-apa, mereka melalui prosedur dan sebagainya. Yang dituntut adalah bukan sesuatu yang yang yang jelek, akan tapi menuntut kebaikan. Baik. Jadi FPI adalah salah satu potensi umat Islam yang mengingatkan di saat orang pada ngantuk tidur ya. dia. Cuman yang boleh bangun antara ormas itu komunikasi. Kadang tidak komunikasi, mohon maaf. Anda kalau berbuat baik, kalau tidak komunikasi bisa jadi masalah. Biarpun niatmu baik, FPI niatnya baik di saat mungkin kurang koordinasi komunikasi dengan yang lainnya, sehingga ditanggapi sebagai sebuah kesalahan. Anda tim, umat Islam adalah tim. Di saat yang satu melakukan satu tindakan, barangkali belum komunikasi dengan umat Islam yang lainnya, bisa kadang membuat ganjalan itu. Dan ganjalan itu bisa menjadi sebab fitnah. Kami berharap bahwasanya ada duduk dekat. Kita pernah ada orang yang subhanallah ya, dia adalah pejuang juga, sangat baik luar biasa di masyarakatnya. Sangat benci dengan FPI, baik. Hanya sekedar kita tanya, Anda pernah duduk dengan Habib Rizik? Dan orang-orang di atas belum pernah, baik. Sebaiknya duduk dulu, sebaiknya ketemu. Sebab Islam tidak boleh saling membenci dari kejauhan. Kalau seandainya ada duduk komunikasi mungkin ketemu jalannya. Ada ketemu jalannya. Dan seharusnya juga dari pihak FPI memang kami himbau agar membuka selebar-lebarnya komunikasi dengan semuanya. Dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Kadang juga ada sebagian dari orang-orang FPI yang mungkin ya kurang ilmu, kurang strategi, jadi dengan arogannya itu juga ada. Tapi bukan FPI-nya dari orang per orang. Seperti penjahat dari orang Islam kan bukan berarti Islam yang jahat ya kan begitu. Ini terjadi. Bahkan sampai suatu ketika kita menemukan seorang uh, yang dikedepankan di FPI. Ternyata di dalam rumahnya tidak menerapkan syariat misalnya. Akan jadi bahan kunjingan dari orang. Jadi bermacam-macam yang harus dibenahi. Tapi FPI adalah salah satu potensi umat Islam. Termasuk yang lainnya. Potensi umat Islam, pondok pesantren, potensi umat Islam. Sehingga di saat ada ada dua model yang lembut. Saya bukan orang FPI. E saya tidak masuk dalam FPI. E Akan tapi sahabat-sahabat saya orang FPI. E Biar ngambil bagian masing-masing lah. Bahkan bagian masing-masing nanti saling menguntungkan itu nanti. Jadi ada yang membuat ketegasan, tapi tentu situ perlu membangun komunikasi yang baik. FPI di Tulung Agung baru diadakan. Cukup dihadirkan saja FPI ternyata sudah ditutup beberapa uh, apa namanya eh, kafe-kafe. Itu adalah sebuah keberuntungan. Cuma memang betul ada sebagian orang yang berjuangnya berlebihan, nggak pakai aturan, nggak ikut komando. Itu yang menjadikan tercoreng FPI. Sampai kisahnya di Jakarta itu kan yang dipukul itu orang FPI, yang pukul orang FPI. Kenapa? Dipukul karena kurang ajar. Yang melewati batas, jangan begitu dipukul. Disorot. Katanya orang FPI pukul orang. Nah, padahal yang dipukul adalah orang FPI. Waktu itu yang dipukul dan yang dipukul kita juga tahu. Jadi ceritanya ada anak-anak FPI yang bersemangat, itu berlebihan sampai kelewati batas. Dipukul sama pemimpinnya, sama yang ngatur tuh. Dipukul sampai gini, sorot begitu. Memang ada media-media yang ngadu domba. Baik, jadi kami menghimbau FPI di mana pun di samping dia dengan sifat, dengan ketegasannya itu, dia harus maba, apa, namanya juga masyarakat mendekat kepada para tokoh-tokoh setempat, membuat komunikasi yang baik, karena akidahnya jelas. Jangan sampai FPI menjadi disoroti. Adapun pertentangan antara Ahok, sebenarnya bukan pertentangan antara FPI dengan Ahok. Banyak ungkapan-ungkapan Ahok yang membuat Eh, ungkapan-ungkapan. Kita tidak. Kita di dalam Islam memang ada aturannya. Kita tidak diajarkan untuk bermusuhan. Akan tapi kita itu diajarkan untuk membangun komunikasi biarpun dengan orang kafir sekalipun. Membangun komunikasi. Dan dari pihak FPI juga sudah membangun komunikasi dengan bermacam-macam cara. Cuman kadang-kadang ada ungkapan. Dan ini menjadi masalah lagi. Yang menjadi permasalahan semakin keruh itu di saat ada media-media yang tidak bertanggung jawab, hanya cari kepentingan untuk jual jual berita saja. Jadi dari pihak yang memojokkan Ahok, dari yang memojokkan FPI ini mesti dimuat. Jadi kalau nggak ribet tuh nggak enak. Ini juga permasalahan baru lagi. Sampai kita sampaikan kemarin kelemahan FPI adalah dia tidak punya media yang hebat sehingga bisa mengklarifikasi semuanya. Ini satu hal. Dan umat Islam sekarang benar-benar oh, tercoreng dengan bermacam-macam fitnah-fitnah isu-isu. Tapi katailah, Islam yang sesungguhnya adalah indah. Islam sesungguhnya tidak akan membuat bermacam-macam. Bahkan demo yang hendaknya dilakukan oleh FPI aslinya demo tanpa kekerasan. Kita juga mendengar, mendengar obrolan dari orang-orangnya demo tidak kekerasan hanya sekedar turun di jalan dan sebagainya. Kalau ada kekerasan di jalan itu biasanya karena ada ada benturan-benturan dengan ini. Dan dari teman-teman yang yang apa namanya bukan dari FPI mereka biasanya di belakang. Maksudnya kalau ada apa-apa justru yang lembut-lembut itu nanti yang bisa meluruskan. Jangan semuanya seperti itu. Ini adalah masalah-masalah yang yang di masyarakat semakin keruh gara-gara media yang selama ini kita dengar bermacam-macam. FPI begini, FPI begini, FPI begini dan kita sempat bertanya waktu itu gimana kisah FPI Unda? Oh, itu kisahnya bukan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya memberikan prosedur untuk menyampaikan kepada aparat untuk diselesaikan Cuman mungkin ya karena mungkin komunikasi ini kan penting untuk menyelesaikan masalah besar tidak harus dengan terkopoh-kopoh. Dari pihak aparat pun kadang juga perlu prosedur. Aparat pun tidak boleh misalnya dari pihak tentara atau polisi langsung turun kerutak kerutuk juga tidak. Hanya. Cuman kadang-kadang apakah betul mungkin terlalu terburu-buru walau alam disawab yang jelas kita perlu membangun komunikasi. Sebab itu potensi bukan untuk kita jadikan musuh. Baik FPI atau yang lainnya. Ada FPI, ada jamaah tabligh, ada misalnya. Itu adalah pejuang-pejuang yang bermacam-macam modelnya. Ada yang kayak kita ini sudah kita masuk sana sini. <laughs> kita jadi bermacam-macam itu potensi agar tidak saling prasangka buruk ya. Ini saja. Selagi umat Islam berjuang, ayo kita hargai kita muliakan. Kalau ada langkah-langkah yang berlebihan, bukan untuk kita caci, membuat fitnah di media lain, akan tapi yuk kita bareng-bareng kita luruskan. Kalau sudah masuk bab cacian, itu bukan dakwah. Dan kita perlu bertanya kepada orang, yang sering menyebut kalimat Allahu Akbar. Berjuang, membangkas kemungkaran, baik dari FPI atau yang lainnya. Kita perlu, apakah kita sudah mencontoh ulama-ulama terdahulu bahasanya, di saat ingin melakukan satu pergerakan, semalam itu tidak tidur untuk beribadah kepada Allah menangis di tengah malam. Sudah begitu atau belum? Jadi ini, ini yang harus kita hadirkan. Nangis sedikit kepada Allah pengampun jangan sampai langkah esok hari salah. Istighosahnya istighosah beneran dia. Sendiri-sendiri, rame-rame nangis. Supaya tidak tidak masuk di dalam bab salah niat. Kadang-kadang hanya pengen dibilang sebagai oh al-bajah pejuang. Al-bajah pejuang. Dibilang oleh manusia pejuang, tapi hatinya nggak pernah mendoakan orang lain yang bohong. Sampai Imam Nawawi mengatakan, ini, kata guru kami, Ustaz, kalau berceramah itu belum dikasih mukotibah mendoakan di tengah malamnya itu bisa saja menjadi pembohong kok. Tanyakan kepada yang ngajar setiap hari, ayo. Sudah ingat tidak kamu dengan muridmu? Sudah kau doa enggak? Doa akan belum tadi malam tuh? Bukan hanya sekedar menyusun materi yang bagus. Saya akan mengajar materinya, saya siapkan ini, saya hafal ini. Oh, ah, kaya ini. Doa di tengah malam itu hakikat ketulusan. Sebab hakikatnya doa itu jangan. Kalau kita berjuang, termasuk apakah FPI atau yang lainnya. Berjuang hakikatnya bukan untuk menyelamatkan orang itu saja. Itu itu adalah kalimat yang sombong. Akan tapi saya dulu pengen selamat. Itu loh. Jadi kalau saya ceramah begini itu apa sih? Apakah saya, oh ibu-ibu saya bawa ke surga? Kayak saya punya surga. Saya mencari surga ini. Saya cari surga ini. Barangkali surga saya di bapak-bapak ini yang punya masalah gara-gara ini lalu sadar, wah saya selamat nanti. Jadi semua yang koreksi, baik FPI atau yang lainnya, hendaknya nyadari saja, saya itu untuk selamat karena saya punya kekuatan, maka saya lakukan. Saya punya bisa ngomong, saya ngomong. Saya pengen selamat. Kalau saya diem, dosa saya. Karena terlanjur saya mondok dulu. Saya sekolah, kuliah. Coba saya dari awal berdagang, saya nggak usah terjun di dunia ceramah mungkin. Karena kalau terlanjur saya menuntut ilmu, saya belajar menghafal ini itu, maka saya harus begini. Kalau saya jadi pengusaha, ya mungkin mikir pembangunan masjid jadi ya. Jadi beginilah. Jadi hendaknya kita selalu uh, sadar bahasanya kita itu pengen selamat diri kita sendiri. Sebelum bicara tentang keselamatan orang lain. Wow, Akbar sana harus gini-gini. Dianya nggak sholat. Mau kosong dia. Menegakkan syariat Islam. Eh, anaknya empat-empatnya perempuan gundul semuanya. Ini kita temukan salah satu tokoh yang katanya menyeru syariat Islam. Katanya kita masuk di rumahnya, pengen ziarah, pengen minta... Lah, yang mana ini, ini semua syariat Islam model apa ini? Di rumahnya sendiri yang dia presidennya nggak bisa ngatur. Bohong gitu haknya. Bohong. Itu termasuk yang kita kritikkan kepada orang yang sering menyeru yang benar Bangun di rumahmu dulu negaramu itu. Yang presidennya kamu, wakil presidennya istri menterimu, anak-anakmu selesai. Kabinetnya adalah itu dengan bantumu selesai. Itu saja belum bisa membangun Allah, syariat Islam, Allahu Akbar. Bubar nanti setelah itu. Hah? Kita perlu tulus, kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Alhamdulillah. Oh, betul satu masalah waris. Baik, jadi ini adalah yang kami ingatkan. Bukan begitu caranya. Kalau warisan tidak segera diwaris, misalnya bapak meninggal, kemudian alasannya apa? Biar ibu saja yang nangani. Itu nanti akan campur aduk Uang saudara akan dimakan saudara. Kecuali ada ikrar kesepakatan. Semua dari anak yang berhak mendapatkan waris bersepakat. Sepakatnya bagaimana? Apakah diberikan kepada ibu semuanya? Jangan sampai ibu nanti bebas bertasoroh menjual belikan barangnya itu sementara ada anak yatimnya. Ya, bisa saja hancur nanti. Ini kalau dibuka habis ini. Ya tetap haknya anak, haknya anak, haknya istri, istri. Jelas. Cuma kalau sudah anaknya dewasa semuanya misalnya, bisa dimintai izin selagi ibu masih hidup dan roda ekonomi kan yang apa kendali ekonomi kan di ibu. Gimana saudara-saudara biar diatur sama ibu. Kami biarpun diatur sama ibu, harta yang tetap sudah dijelaskan. Toko ini bagiannya siapa, ini bagian sudah jelas. Tinggal perjalanan ekonomi dikendalikan oleh ibu. Kalau tidak dibagi berbahaya. Oh berbahaya sekali. Karena apa kebutuhan itu nanti? Gak bisa, jangan sampai dibiarkan. Bahkan ada sebagian ini satu keluarga, memang anaknya belum bisa berbisnis semuanya. Anaknya belum bisa berbisnis, dan yang bisa berbisnis adalah bapak dan ibunya. Bapaknya meninggal kendali di ibu. Asetnya adalah toko, toko-toko dan tanah, dan tanah yang tidak produktif. Kalau seandainya dibagikan ke anak bakal hancur. Karena anak tidak bisa belum bisa ber, berbisnis. Akhirnya kita buat ikrar. Semua anak menyerahkan semuanya urusannya kepada ibunya. Dan tidak dia menghalalkan semuanya urusannya kepada ibu untuk berbuat apa saja. Tentang hartanya. Dan atas kerelaan ini semuanya. Dan ibu nanti yang ngatur. Akhirnya betul setelah diserahkan semuanya, ibunya ngatur berjalan ekonomi tetap jalan sambil mengkerenahkan anaknya harus ada kesepakatan. Atau seorang anak menyerahkan, ibu saya kami tidak mengambil, saya serahkan semuanya kepada ibu saja. Pun nanti, pun nanti kalau seandainya ibu meninggal, tidak <laughs> enak juga ngomong begitu. Seandainya ibu meninggal pun akan kepada kami. Tapi agar ibu itu halal dalam bertasaruf Ya. Ibu halal di dalam menjalankan itu semuanya. Jangan sampai ibunya melakukan yang haram jual hartanya anak yatim. Karena anaknya kan ada yang yatim. Ada anaknya yatim. Ada anak yang kecil, tiba-tiba habis duitnya, dipakai bisnis ibunya. Belum pengalaman bisnis karena diiming-iming sama orang bisnis. Harta siapa yang digunakan bisnis? Maka hati mending segera dibagi kecuali memang ada misalnya toko, toko satu-satunya. Kalau dibagi susah. Akan tapi mungkin bisa bentuk saham ya sudahlah. Ibu yang ngatur ini seperti perusahaan bersama saja. Untungnya nanti itu yang rapi, untungnya dibagi sesuai dengan pembagian warisnya. Tetap harus dipikirkan. Tidak boleh diam-diam, diam-diam, diam-diam bisa jadi dendam. Sehingga bisa menjadi seorang anak nuntut ibunya nanti. Ada yang gugat ibunya nanti. Pada akhirnya itu bermasalah ini karena memang tidak dipikirkan keselamatan mereka semuanya. Baik ini saja, yang lain. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah silsilah ke depan pengajian kita silsilah nanti ada setelah kita benahi urusan dengan saudara-saudara ini baru nanti balik kepada hati nanti saudara nanti biru pertemuan yang ke depan anak ketuan berikutnya eh, pembantu uh, apa suami istri nanti dibahas setelah itu tuntas kita balik urusan pribadi hati Bagaimana kita agar tidak ria, tidak ini dan sebagainya. Istighfar bagian daripada tobat. Cara bertobat adalah dimulai dengan istighfar dengan lidah kita. Tapi tobat ini tidak akan ada gunanya jika tidak dibarengi dengan kesadaran yang menimbulkan penyesalan. Dan orang tidak akan bisa menyesal secara sesungguhnya kecuali sadar akan bahayanya. Jadi ujung-ujungnya tetap harus ngaji lagi nanti. Gimana bahayanya ria, bahayanya ini dan seterusnya. Baik, subhanallah. Ah, ini adalah penyakit hati. Penyakit hati itu tersembunyi. Dan penyakit hati itu bukan kayak penyakit koreng. Kalau orang punya koreng itu pengennya dikasih pal ah, palkam anak cepat hilang. Jadi kadang kalau penyakit hati itu disayang-sayang. Coba kalau orang ngiri itu kan nggak enak. Coba tetangganya beli mobil panas, enak nggak? Gak enak. Ini tapi disuruh doain tetangganya suka susah. Biarin deh hati saya sakit. Ini. Jadi memang itu penyakit hati itu susah benar. Maka itu adalah pendidikan yang nanti insya Allah pendidikan membersihkan hati silsilah yang yang yang masih panjang sekali. Cuman dimulai dengan istighfar ibu, benar. Istighfar akan itu semuanya. Cuman berusaha untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata terulang istighfar lagi. Tapi lebih itu harus ditekankan dengan apa sih? Maka nanti ada misalnya bab ria. Kita harus tahu sebab ria. Gara-gara riak pahala tidak akan guna. Sedekah ratusan juta pun tidak ada artinya. Dan riak itu adalah senjata pamungkasnya iblis. Wah, iblis itu paling senang. Larang ibu ngaji. Larang sedekah. Jangan sedekah. Jangan sedekah. Cuma ibu punya ilmu. Tapi habis dapat ilmu sedekah. Akhirnya ibu sedekah. Capek setan tuh. Setelah capek dia bangun lagi. Wah, terusin sedekahnya. Kurang banyak. kok gitu setan? Iya, ibu sedekah kurang banyak. 100 juta kurang bu 500 nah kalau 500 kata setan apa kalau 500 mah gampang saya ajari ria eh 500 500 masuk bab ri ria jadi ria itu adalah senjata setan setelah orang beribadah dihancurkan dengan ri ria makanya nah, ini terus dan ria itu kalau masuk dalam hati seorang hamba makanya ini ini contoh saja ini dari pendidikan kalau ria masuk ke hati itu halus bu dan kadang tidak datang hari ini datangnya nanti 10 tahun yang akan datang. Oh, ibu ini sudah saya bantu masih begitu bantunya 10 tahun yang lalu. <laughs> Allah. Dan yang namanya riak masuk ke hati lembut sekali. Gak sadar bu orang tiba-tiba hatinya riak. Sampai dikatakan oleh Nabi contoh ini karena ini harus ada ilmu baru. Riak itu akhfa dari min namlatis sauda Allah sawqatis sama' fi lailatil yang namanya riak itu bu, hati-hati. Nggak ada orang merasa bebas dari riak. Yang namanya riak itu masuk ke dalam hati seorang hamba lebih lembut dari lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Gambaran Nabi itu, "Aqwa min dabibin namlati sada ala safrati semua fi lailati dhulma." Uh, makanya kalau ada orang ngomong, "Saya sudah ikhlas loh ya." Ikhlas eh, itu apa sih? Ikhlas tuh karena Allah lah ngapain ikhlas mau kalau kita lidah. Maka kalau orang ngomong dengan lidahnya ikhlas udah gak ikhlas tuh. <laughs> Eh, saya ikhlas loh. loh. Ngapain ngomong sama saya? Ikhlas tuh karena Allah kok ngomong sama saya. Memang saya bisa nilai ikhlas. Duh berat jadi. <laughs> Makanya insya Allah nanti ada ilmunya bu ya. Tidak cukup disampaikan malam ini semuanya. Dan juga kami ingatkan kepada semua khususnya anak-anak muda, ayo berjuang, ya berjuang yang indah, istiqomah, syabun kalbu mu'allakun bima saja nasya'a ibadatillah hidup untuk beribadah kepada Allah maka berjuang ya ada al bahja tim nanti bisa bergabung dengan anak muda khususnya yang punya kesempatan jangan sia-siakan hidup keberkahan hidupmu di masa tua adalah di saat engkau menjalani hidup di masa muda dengan sesuatu yang penuh berkah kalian menabung saat ini kebaikan kau tanamkan hari ini wahai anak-anakku semuanya adalah untuk kebahagiaanmu di masa mendatang. Jangan ragu nanti bergabung, semangat dakwah, jaga kemuliaan wanita-wanitamu, adik-adikmu, putri-putrimu muliakan. Jangan dicoreng mereka, jangan dinodai mereka, jangan dikotori mereka. Harus kamu punya kehormatan, putri-putriku, adik-adikku ini semuanya harus punya kemuliaan. mudi-mudinya terhormat, mulia ada pembahasan khusus seterusnya nanti bagaimana semua menjaga kemuliaan. Intinya ayo berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa ta'ala alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami Allah. dengan hati yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari permusuhan, percekcokan dan perselisihan, Ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami yang ada di sini, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, Ya Allah. Kami mohon jika ada di antara hambamu yang ada di tempat ini. Jika ada di antara mereka adalah hambamu yang memutus tali persaudaraan gara-gara warisan. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, Ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampun mereka, lembutkan hati mereka, berikan kepada mereka kecintaan sehingga mereka bisa mencintai dengan sesamanya, dengan saudaranya karenamu ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kewaliman itu ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah lembutkan hati kami semua ya Allah. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini. Kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Ya Allah kami mohon seperti engkau pertemukan hati ah, jasad kami pertemukan hati kami dalam cinta karenamu kami mohon ya Allah rindukan kami kepada kemuliaan rindukan kami kepada majelis yang semacam ini kami mohon setelah engkau kumpulkan kami di sini seperti ini ya Allah kemudahkan kami untuk bergabung di acara ini kami mohon mudahkan untuk selanjutnya kami bisa bergabung jangan kau lepaskan kami dari tempat ini ya Allah kami butuh ya Allah kami butuh hati yang bersih benih kami butuh hati yang bersih kami butuh ilmu ya Allah dan kami mohon mohon mohon ya Allah uh, beri kita tampakkan kebenaran di hati kami sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya dan tampakkan kebatilan pada kami sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan mereka di dalam bayar hutang-hutang mereka dan kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah muliakan wanita-wanita kami semua ya Allah muliakan mereka di dunia dan di akhirat dan jadikan kami kaum pria yang bisa muliakan wanita kami dan jaga kehormatan kami kemuliaan kami ya Allah dan dan kami mohon jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan yang busuk itu ya Allah kami mohon jauhkan kami dari zina yang hina dan kau yang busuk dan kau kami mohon dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan ampuni mereka tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah dan kami mohon mohon ya Allah Jauhkan kami dari segala kehinaan Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Berikan kasih sayangmu kepada mereka Jadikan kami anak-anak yang yang bisa berbakti kepada orang tua kami Dan jadikan anak-anak kami Anak-anak yang bisa berbakti kepada kami Dan kami mohon jadikan anak-anak kami Anak-anak yang saling mencintai Ya Allah Jangan sampai setelah meninggal kami Nanti mereka berebut waris Ya Allah Jangan Ya Allah Kami ingin Ya Allah Kami ingin Kami ingin mereka menjalani hidup dengan kemuliaan Ya Allah Anak-anak kami Ya Allah kami akan kembali pasti aki kami akan kembali ya Allah. Kami akan kembali dan anak kami akan kami tinggal ya Allah. Kami ingin mereka hidup indah saling mencintai tanpa ada permusuhan menjadi ahli surga di dunia sebelum masuk akhirat nanti. Ya Allah. Ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah Engkau maha tahu ya Allah Tentang kami semua Panjangkan umur kami dalam ketaatan Serta sehat walafiat Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah Khusnul khotimah Husnul khotimah mati dan keadaan iman iman Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami Di akhir hayat kami Kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami Ya Allah jadikan hati dan lidah kami mampu Mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله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 sampai jam 11 siang ada acara besar maulid di sana Kemudian juga mohon bisa diikuti acara-acara pengajian, khususnya ada pengajian di MNC TV setiap Senin pagi ya. Ada MNC masuk ada di sini. Eh, MNC TV setiap Senin pagi dan itu juga silsilah insyaallah. Baik ini saja dan ini disiarkan oleh radio apa? Radio menyiarkan hari ini. Radio tadi An-Nur insyaallah. Ya mohon maaf, terima kasih. Mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih